عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي إذا أحب من عباده خيرا جعل في قلوبهم محبة لرسول الله وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari, adik-adik mari sebelum kita melanjutkan belajar kita kita berzikir dan memohon kepada Allah ketahuilah bahwa dengan berpikir yang sungguh berusaha untuk khusyuk itulah yang menumbuhkan dan menyuburkan keimanan di dalam hati bukan dialog akal bukan ilmu dengan akal yang bisa meluluhkan hati akan tapi zikir ala bidzikrillah tatma'innul qulub dengan berzikir maka hati akan tentram jika ada orang yang berzikir kurang tentrem hatinya, kurang serius zikirnya. Sebab sudah jelas dari Nabi resep ketentraman batin adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menjelaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulub. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu bisa mendengar nama Allah disebut di mendengar zikir atau berzikir, bergetar hatinya. Getar hati ini maknanya adalah ia semakin rindu untuk kebaikan, sebab hati menyeru kepada kebaikan. Terbuka hati untuk menerima kebenaran. Tidak cukup orang dengan akalnya lalu bisa tobat dan sadar. Abu Jahal orang yang sangat kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita pun banyak mengerti sesuatu yang diharamkan tapi kita masih melaksanakan. Dan bahkan kita pun sadar banyak dosa yang pernah kita lakukan tapi kita masih menunda pertobatan. Karena apa? Pemahaman dan kesadaran kita hanya di otak. Bukan dirasakan oleh hati orang yang takut kepada Allah. Maka perlu yang namanya berzikir. Maka gabungan antara zikir dengan fikir Itulah kesempurnaan di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Berzikir saja tanpa pikir salah cara berzikir. Harus ada bimbingan akal dan ilmu. Suatu ketika Nabi melihat dua kelompok. Khalaqah ilmu, yang satu khalaqah kelompok untuk menuntut ilmu, yang satu khalaqah untuk yang satu lagi khalaqah kelompok untuk berzikir kepada Allah. Nabi menyanjung dua-duanya. Semuanya adalah baik. Akan tapi halakoh ilmu lebih aku senangi. Halakoh ilmu lebih aku senangi, maka Nabi bergabung dengan halakoh ilmu. Tapi halakoh zikir tidak boleh dikesampingkan Nabi pun menyanjung. Kenapa harus halakoh ilmu? Sebab orang berzikir itu baru benar kalau sudah punya ilmu. Maka di sini kita gabungkan dua-duanya. Halakoh zikir sesaat 15 menit atau 10 menit kemudian kita masuk halakoh ilmu jadi dua-dua kelompok yang disanjung Nabi ada di tempat ini zikir yang kita baca boleh macam-macam yang penting orang harus punya amalan yang rutin setiap hari ada satu buku kecil amalan sehari-hari yang kami himbaukan Mas ini ada satu yang biasanya dibagi-bagi amalan kecil situ ada sholat solat sunnah yang pahalanya gede-gede jadi kalau belanja yang gede-gede dulu jangan yang kecil-kecil jadi orang pinter kalau ibadah dipilih. Yang pahalanya gede-gede. Yang besar-besar dulu ya. kalau mau menangkap ikan tuh yang raksasa dulu, jangan ikan cedul, ikan ikan sepat, ikan kan gede. Maka itu ada kami ada amalan-amalan yang dikukuhkan dan diamalkan oleh Nabi itu dulu, baru nanti amalan yang lainnya. Jadi amalan yang berat dulu, kerjaannya meringan, pahalanya gede, kalau sudah kita sempurna melakukan itu semuanya, baru nanti setelah itu kita ngamalkan amalan yang yang lainnya. Itu orang cerdas. Orang cerdas. Dan sudah ada dicetak dalam buku saku kecil. Mungkin lupa tidak dibawa. Kemarin dibagi-bagi. Hah? Ada kecilnya. Itu ada kecil. Kalau di sini dijual jadi. Kalau di sana banyak dibagi-bagi, makanya ke Cirebon. Nah, kayaknya uang ongkosnya ditulis itu jadi. Kalau Cirebon nanti ada. Cirebon banyak dibagi-bagi. Baik. Banyak taruh di depan berarti suruh beli <laughs> itu kayaknya. Jadi itu ada kecil amalan. Tolong itu diamalkan karena semua adalah riwayat sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ringan. Kalau ibu mengamalkan itu sudahlah masya Allah. Habis itu mau kerja yang benar, mau melayani suami yang benar dengan anak yang benar. Sudah amalannya itu aja, nggak usah banyak-banyak tapi bahannya gede. Baik, kita langsung diantaranya zikir yang kami himbaukan adalah yang kami ambil dari riwayat riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi yang kami simpulkan dalam Al-Wiridul Fatih. Yang pengen lebih besar lagi bolehlah membaca Ratibul Haddad, Ratibul Aqtas, Wiridul Latif. Yang sudah bertorekoh, lanjutkan. Karena torekoh itu juga menghimbau untuk selalu berzikir. Lakukan. Dan torekoh tidak bertentangan dengan membaca zikir dari Nabi. Kalau anda masuk Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah, Rifaiyah, atau Tijaniyah, atau yang lainnya maka itu tidak bertentangan dengan tikir-tikir yang selama ini kita bawakan. Karena ini adalah pendidikan dari Nabi, boleh dibaca oleh siapa saja. Tapi ingat, zikir itu yang berkualitas adalah dengan khusuk dan istiqomah. Khusuk, istiqomah. Dan kebetulan zikir yang kami hadirkan semuanya sudah hafal, tinggal urutannya saja diingat. Maka setelah ibu membaca doa safar, doa bepergian, Allahu Akbar, Akbar, Subhanallah, di hadha. Sampai selesai, sebelum perjalanan jauh, ibu bolehlah membaca itu sesaat. Biar dijaga sepanjang perjalanan. Kalau bangun tidur, sholat malam, baca zikir itu. Paling tidak sehari semalam itu sekali deh. Harus istiqomah. Jika bisa habis maghrib, habis maghrib, tertunda habis isya, habis isya tertunda, bangun malam Semakin banyak tentunya semakin baik. Cuman istiqomah. Jangan hari ini kita baca 10 kali, besok enggak. Jangan begitu. Baik. Kita baca al fatihah Fatih. Ingat Fatihah yang pertama untuk Nabi Muhammad dan para keluarga beliau. Fatihah yang kedua adalah kita mohon ampun untuk orang yang telah meninggal dari guru-guru kita dan keluarga kita. Fatihah yang ketiga adalah untuk orang yang masih hidup kita doakan. Jadi kita jangan lupa Nabi dan keluarga kita ingat orang yang telah meninggal kita ingat, yang masih hidup pun kita ingat, sempurna doa kita. Baru setelah itu baca dikir-dikir sampai akhir.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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم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 الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الخير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بسم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 atau yang lainnya Itu semua sebetulnya ada tujuan. Tujuan dari yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah dengan istilah yang namanya perayaan Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi. Tujuannya adalah bukan sekedar perkumpulan tersebut. Yang harus kita ketahui bahwasanya ada yang dituju. Dan salah satu caranya adalah perkumpulan tersebut. Yang dituju adalah kita mencari kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya dengan bermacam-macam cara tentunya. Bukan sekedar kita melaksanakan perayaan Maulid Nabi di bulan Maulid, tapi tidak. Bahkan semua acara yang kita laksanakan dimanapun kita berada hendaknya ada tujuan yaitu untuk menyambungkan hati kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum tidak sempurna iman kalian semua. La yu'minu ahadukum. Hatta akuna. Sehingga aku menjadi orang yang ahab ilaihi lebih dicintai oleh seorang tersebut. Aku lebih dicintai melebihi dari min walidihi wa waladihi. nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian semuanya kalau kalian masih mencintai orang tua, anak dan manusia melebihi dari cinta kepada Nabi. Artinya kecintaan kepada Nabi harus menjadi nomor satu. Kecintaan kepada Rasulullah nomor satu. Dan layu minu tidak beriman kalian. Dan iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Keyakinan. Dan tidak bisa diketahui oleh siapapun. Akan tapi keyakinan yang ada di dalam hati ini akan memancar dalam bentuk perilaku kebaikan. Sehingga kalau sholat adalah pekerjaannya ahli iman, sedekah kerjaannya ahli iman, baca sholat kerjaannya ahli iman. Jadi iman itu ajaran dalam hati. Kalau orang mengucapkan kalimat iman ribu-ribu kali tapi nggak pernah sholat, bohong, dia tidak beriman. Sehingga Nabi menyebutkan iman sesuatu yang ada di dalam hati, tapi tandanya terlihat dalam pekerjaan lahir ini. Maka kalau kita dalam sederhanakan bahasa hadis itu, kebaikan yang kalian lakukan semuanya itu sebagai tanda imanmu itu semuanya. Mulai dari sholatmu, sedekahmu, berbuat baikmu pada orang tua, semuanya kebaikan yang sudah kamu bahas di majelis ini beberapa tahun yang lalu, itu semuanya tidak ada gunanya jika tidak engkau beri engkau sambungkan dengan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pekerjaan kita semua ini dalam rangka kita ingin sambung dengan Rasulullah. Sehingga orang melakukan sholat sebanyak-banyaknya karena kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang berkata kecintaan kepada Allah di mana? Eh, tidak bisa dipisahkan. Kecintaan Allah dengan Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya karena cinta itu adalah adanya di dalam hati, cinta itu di dalam hati, nggak kelihatan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang menunjukkan kalau itu ada cinta. Dalam Al-Quran disebutkan Kul katakan wahai Muhammad In kuntum tuhibbunallaha Fattabi'uni yuhbibkumullah Katakan wahai Muhammad kepada umatmu Kalau kalian wahai umatku Cinta kepada Allah. Disebut cinta kepada Allah. Rasul di mana? Sudah disebutkan kalau disebut cinta kepada Allah tidak bisa pisah, dipisah dengan cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi tidak bisa dipisah dengan cinta kepada Allah. Kalau ada orang berkata aku cinta kepada Allah, benci kepada Nabi, kafir tidak diterima. Atau mengakui cinta kepada Nabi Muhammad seperti apapun kecintaannya, tapi tidak mau kepada Allah, tidak diterima. Sehingga dalam hadis Nabi, cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah digabungkan dalam satu domir, dalam satu hadis. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan orang akan menemukan wajah halawat mangkun Nafihi, talatun Mangkun Nafi, wajah halawatil iman tiga hal jika orang tersebut sudah mempunyai tiga hal akan menemukan manisnya iman apa itu ayyakunallahu Allah wa rasuluhu dan utusannya ahabba lebih dicintai ilaihi kepada orang tersebut Allah dan Rasulnya lebih dicintai mimma siwa huma. Lebih dicintai dari selain Rasul dan Allah. Dan huma di sini domir satu. Jadi digabungkan antara domir untuk Allah dan domir untuk Rasulullah. Kenapa? Memang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dalam keadaan apapun. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan. Kalau memang kau cinta kepada Allah. Dan artinya juga cinta kepada Nabi. Kau ngaku cinta kepada Allah. Fattabi'uni maka ikutilah aku. Tanya. Nah, mengikuti itu hanya tanda. Nah, kalau memang kau benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah, ikuti. Nabi saw. Ikuti Nabi Muhammad, Yuhbibkumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Intinya bahwa penting yang namanya mencintai Nabi Muhammad adalah wajib. Tertipu hamba Allah yang hanya membahas bagaimana mengikuti Nabi. Tertipu orang yang membahas ittiba'un Nabi. Tapi lupa membahas tentang mahabbatun Nabi. Orang ada membahas tentang bagaimana mengikuti Rasulullah. Tapi tidak pernah membahas bagaimana cinta kepada Rasulullah. Dia tertipu. Sebab orang mengikuti belum tentu orang tersebut mencintai. Orang punya banyak maksud mengikuti. Kenapa seorang ustadz kok dia sangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang tahu di hatinya hanya Allah. Memang mungkin dia adalah karena Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin ada ustadz pendusta. Karena dia merasa ustadz, maka dia harus pun menjalankan sunnah Nabi. Karena merasa ustadz. Jadi bukan karena hatinya sambung kepada Allah dan Rasulnya. Oh saya Ustaz nggak pantas masa Ustaz begitu. Oh saya ini karena Ustaz ya. Cuman gitu saja. Jadi ternyata dia ngikutin Nabi, tapi hatinya tidak sambung dengan Nabi. Sambungnya dengan pandangan manusia. Saya ini Ustaz, masa saya nongkrong di pinggir jalan? Oh, cuman gitu toh. Jadi bukan karena Allah dan Rasulnya, karena saya Ustaz. Lihat, tertipu dia. Jadi dia ngikuti Nabi Muhammad, ngikuti dia. Jalannya pun Masya Allah. Kalau dipanggil seperti Rasulullah, tidak langsung oleh berhenti dulu. Barangkali ada perempuan yang tidak menutup aurat, barangkali ada apa. Berhenti Nabi Muhammad. Kayak Rasulullah. Cuman kenapa? Saya ini ustaz, saya harus begini akhlakku. Oh, saya ustaz. Yang ustaz. Yang bukan ustaz, rajin ke masjid hanya pengen diambil menantu sama ustaz. Hadir pengajian cari suami. Karena ada yang baik gitu lagi. Orangnya sedang ngaji ini. Wah, wow, dia ngaji pengajian kan ikut sunnah Nabi, tapi niatnya sudah nggak benar lah dia. Jadi mengikuti belum tentu jaminan di situ. Belum jaminan. Tapi yang dibahas para salafun soleh cinta kepada Rasulullah Allah. Kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cinta kepada Rasulullah? Tidak bisa diucapkan dengan lidah. Dan alangkah mudahnya lidah berucap. Bukan cinta kepada Allah, cinta kepada manusia pun boleh. Mengucapkan cinta, cinta, cinta. Tapi hakikat. Cinta mudah diucap, tapi kita tidak butuh sekedar ucapan. Tapi bagaimana hati kita dengan Rasulullah. Selalu ala Nabi Muhammad. Tanyakan hati kita masing-masing. Kesadaran kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sejauh mana kerinduan kita untuk bersanding dengan Rasulullah. Sampai para salafun soleh itu berhayal dalam doanya. Doa kok tengah hayal. Ya Allah, aku ingin ketemu kekasihmu Nabi Muhammad. Famunnu bil misali walau fil manam. Ya Allah, aku ingin ketemu kekasihmu Nabi Muhammad biarpun dalam mimpi. Mereka ngomong gitu. Saking rindunya. Ingin bersanding dengan Nabi. Khawatir jika melakukan sesuatu pekerjaan yang menjadikan Nabi Muhammad murka lalu tidak bisa ketemu Rasulullah. Sehingga mudah menjauhi kemaksiatan. Jadi cinta kepada Nabi itu perlu dibahas dengan serius dan serius. Tidak cukup diucapkan dengan lidah. Orang mengucapkan dengan lidah munafik pun bisa. Mengatakan aku cinta Nabi, aku pecinta Nabi, aku pecinta Nabi. Tapi perilakumu bertentangan dengan Nabi tingkah lakumu tidak sesuai dengan Nabi. Cinta palsu, cinta dusta. Dan sekarang kita membangun cinta yang sesungguhnya di dalam hati. Kalau benar di dalam hati kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang sesungguhnya lihat bukan cinta buara-pura, bukan cinta palsu, maka ketahuilah hati itu punya kekuatan dahsyat. Orang ngantuk jadi tidak ngantuk, malas jadi giat, Ya, orang takut jadi tidak takut. Kalau sudah demikian, cinta hilang semuanya. Tantangan itu akan kecil. Demi cinta. Begitu juga orang yang punya cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah itu orang pada bertanya, Iya sih, saya ngerti cinta Rasulullah penting, wajib dan sebagainya. Sekarang gimana saya mencari cinta itu? Supaya tidak hanya sekedar di ucapanku saja. Saya ngerti dari kemarin Ustaz Raul Muhammad Halbah Rasulullah. Kita harus cinta Rasulullah. Tapi kok nggak ngerasain belas saya itu. Seperti cerita tentang sate nggak pernah makan. Enak nggak? Sate enak. Tapi nggak pernah makan. Saya ingin merasakan luk. Sebab cinta itu rukiat. Cinta itu tidak bisa diceritakan, tapi cinta itu dirasakan. Dan orang tidak bisa menceritakan sesuatu yang namanya perasaan kecuali kepada orang yang punya perasaan sama. Seorang wanita yang tidak pernah punya cinta kepada suaminya, dalam hidupnya nggak punya cinta. Kalau ada seorang istri bercerita tentang indahnya cinta, sampai ada seorang wanita mengabdi kepada suaminya dengan pengabdian yang luar biasa dahsyat semua nih. Orang perempuan yang nggak punya cinta tuh aneh, kok bisa perempuan kayak begitu tuh? Karena dia nggak ngerti rasanya cinta. Tidak mengerti indahnya cinta. Ini urusan dengan sesama. Bahkan dalam dunia cinta sendiri, lihat kalau namanya cinta itu keindahan itu lihat tidak masuk akal. Akal tidak ada hubungannya dengan bahasa cinta. Orang diperbudak enak atau tidak? Tidak enak akal yang berbicara. Akan tapi seorang suami keluar mencari nafkah itu jadi budak untuk istri yang dicintainya. Senang. Bahkan bangga, oh, aku bisa mendapatkan rizki untuk istriku. Istri di rumah seolah-olah jadi budak karena apa? Masak ini ya, lahirkan ini ya. Tapi demi cinta lihat dia bangga. Lihat cinta itu indah. Akal nggak bisa bicara di sini. Dan semuanya indah kalau sudah bicara cinta. Cinta dengan manusia, apalagi cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua cinta, cinta, cinta yang ada di hati para ibu-ibu ini tidak ada guna kecuali disambungkan dengan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhnya adalah cinta ke Rasulullah. Cinta yang dibangun bukan karena cinta Allah dan Rasulnya adalah cinta palsu. Seorang suami mencintai istrinya bukan karena Allah, eh terbatas karena fisiknya yang cantik dan akan terbatas 46 tahun sudah peot. Pelayanannya sudah berkurang. Dan akan berubah itu semuanya. yang. Akan tapi kalau cinta karena Allah dan Rasulnya nggak pandang. Tidak ada istilah berubah. Maka ini loh, cinta kepada Nabi ini perlu dihidupkan. Menghidupkan semua cinta. Kehidupan indah kalau kita kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu dibangun namanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam hal ini cinta kepada Allah tidak mungkin bisa kecuali melalui pintu yang namanya Nabi Muhammad. Biarpun tujuan utama kita bagaimana kita menggapai cinta Allah. Tapi Allah dia tanda kasih sayang Allah kepada kita diutuslah manusia Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun oleh Allah diberi sifat-sifat yang memang mengundang cinta. Agar kita sambung kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW alaihi Coba kalau tidak ada Nabi Muhammad dalam hayal kita, Allah cinta Allah cinta. Nah, maka pintu untuk cinta kepada Allah adalah melalui pintu Nabi Muhammad. Sehingga para ulama seolah-olah tapi tidak sesungguhnya, seolah-olah merupakan cinta Allah. Yang dibahas adalah cinta Nabi Muhammad. Sebab cinta Nabi Muhammad inilah di balik itu adalah cinta kepada Allah. Mau tidak mau. Sehingga perlu membahas makna cinta kepada Nabi Muhammad secara sesungguhnya bukan di lidah. Kita harus banyak minta ampun kepada Allah. Sering kita menggunakan Nabi Muhammad untuk kepentingan kita. Nabi Muhammad itu mahal. Kita sering dusta jadi orang munafik. Sebab kalau sudah nama label label Nabi Muhammad itu bisa dijual untuk apa saja. Majelis pecinta Nabi Muhammad. Orang kagum kan? Sebab kalau kita kenal orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad, mau tidak mau kita menghormati dia. Sebab Nabi Muhammad mahal. Sehingga ada orang mengadakan maulid Nabi itu ternyata membesarkan acara maulid Nabi bukan untuk mengagumkan Nabi Muhammad. Tapi menggunakan Nabi Muhammad untuk mengagumkan dirinya. Oh, maulid paling hebat nih. Maulid paling besar nih. Gak ada dia bogor nih seperti maudit saya. Eh, oh, Nabi Muhammad dijadikan bemper. Bukan mengagungkan Nabi secara sesungguhnya. Sehingga gede-gedean majlis sih. ini gedean mana majlisnya? Agar-agaran musuhan dengan yang lainnya. Karena apa? Dia belum kenal Nabi Muhammad. Kenal dirinya saja. Dia yang harus sembuh. Ini semua adalah untuk sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, begitu pentingnya cinta kepada Rasulullah. Kalau orang cinta kepada Nabi Muhammad beres, semuanya beres. Cuman sekarang pertanyaannya, bagaimana aku ingin menggapai cinta itu? Jadi cinta kepada Rasulullah selama ini banyak hanya kalimat yang terucap. Dan cinta kepada Rasulullah seperti gantung di awang-awang. Belum turun di hati kita. Hampir setiap majlis kita kita sebut majlis cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah. Cinta Nabi Muhammad. Oh, setiap saat cinta Nabi Muhammad yang dibahas. Tapi di sini belum masuk ke hati. Cinta hanya cerita di awang-awang sana. Bagaimana menumbuhkan cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak hal yang harus kita lakukan agar tumbuh makna kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kita harus kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antaranya. Bagaimana peduli Nabi kepada kita, cinta Nabi kepada kita. Dan Alhamdulillah Nabi itu diberi oleh Allah dengan sebab-sebab cinta. Jadi orang itu mencintai itu sebabnya dua. Karena sesuatu tersebut adalah bagus secara datnya. Yang kedua, memberi manfaat untuk kita. Kadang sesuatu itu tidak bagus, tapi memberi manfaat. Maka kita jadi senang. Ya pun belum derajat cinta dulu deh, senang dulu. Terasi sih modelnya kayak begitu, hitam, klek. Terasi. Cuman ibu bikin sambal terasi, gak ada terasi pusing. Baunya nggak enak, cuman ada manfaat yang menjadikan enak. Gitu. Jadi mungkin seorang berkata, suamiku biarpun hitam kurus, tapi masya Allah baik. Ada nilai baiknya, masih mungkin mencintai. Cuman kalau sesuatu itu jelek dari zatnya, terus gak ada manfaatnya, gak mungkin ada cinta di situ. Zatnya jelek, gak ada manfaatnya. Kalau kotoran ayam di bawah pohon mangga itu jadi pupuk, biarpun bau kita masih ngerti ada manfaatnya. Maka kita senang kalau ternyata pupuk kita itu diambil sama orang kita mah marah. Cuma kalau kotoran ayam di hidung Bapak Ibu, ada manfaatnya enggak? Sudah jelek di sini lagi kurang ajar. Ada apa ini? Diajak sini. Karena jelek nggak ada manfaatnya, makanya siapa naruh di sini kan marah kita. Begitulah. Jadi jelek nggak ada manfaatnya, nggak mungkin ada cinta di situ. Kalau ada orang mencintai begitu, aku sangat mencintai ini. Ya, bohong gila itu. Dan Alhamdulillah Nabi Muhammad itu diberi oleh Allah dengan dari datnya sangat bagus. Dan manfaatnya Nabi Muhammad, kebaikan yang untuk kita tidak bisa dihitung. Nabi Muhammad secara fisik parasnya Masya Allah. Secara fisik paras Nabi Muhammad adalah paling gantengnya manusia. Paling bagusnya manusia keringatnya wangi. Semuanya adalah indah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah Nabi itu bukan dari malaikat. Kalau ibu bapak punya Nabi malaikat mungkin selalu berasal alasan. Iya ente malaikat enak. Saya nggak, saya bukan malaikat. Tapi Allah kasih kepada kita Nabi Muhammad diciptakan dari manusia seperti kita. Agar kita bisa meniru Baik secara fisik Nabi Muhammad Masya Allah. Ganteng Nabi Muhammad. Baca sejarah Nabi. Bagaimana mata beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana. Tidak ada yang kurang. Ummu Sulaim menyuruh putranya Sayyidina Anas untuk membawa botol di saat Nabi tertidur di musim panas keringatnya mengucur ditampung dan digunakan minyak wangi ternyata minyak wangi yang lainnya kalah dengan keringatnya Nabi SAW setiap melalui sebuah tempat harum Nabi Muhammad dipikir pakai minyak wangi wa illam ya ta'attar biarpun tidak pakai minyak wangi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada kotoran pada diri beliau lalat tidak bisa nempel karena sebab lalat itu sukanya lalat itu sukanya bau yang gak enak eh? lalat tidak bisa nempel di kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad SAW ganteng harum bahkan sampai para sahabat Nabi dia jika sesuatu itu keluar dari selain Nabi orang merasa cici Tadi ternyata para sahabat Nabi dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Bukhari, mata nakhama nukhamatan ila wasaqat fi rajulin minhum. Nabi tidak membuang dahak. Dahaknya Rasul jangan disamakan dengan dahak kita. Nabi tidak membuang dahak kecuali sudah disambut oleh sahabat Nabi lalu diusapkan di wajahnya. Allah. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan paras Nabi adalah paras, bukan parasnya fitnah. Ada wanita cantik membuat fitnah. Nabi Yusuf adalah sangat ganteng. Akan kami lihat, tidak seperti gantengnya Nabi Muhammad dan gantengnya Nabi Muhammad melebihi daripada Sayyidina Yusuf alaihi salam. Tapi lihat Sayyidina Yusuf kegantengannya membuat wanita terfitnah. Wanita yang melihat Sayyidina Yusuf terpesona memotong tangannya tanpa dirasa. Allah. Jadi kagum tuh begitu, Bu. Tidak peduli dengan fisik. Makanya kalau salah mencintai itu problem. Mencintai yang salah tersiksa. Maka cintailah orang soleh, suami yang soleh, istri yang soleha, orang-orang soleh. Sebab mencintai itu, saya yang namanya fisik itu sudah tidak berarti lagi. Lihat, ya, kalau kita mencintai anak kita, lihat. Kalau dalam keadaan normal, ibu mau bangun itu susah. Tapi mendengar anak menangis, ibu langsung bangun dan <tsk> fisik loh ya. Fisik kita terganggu loh ya istirahat kita. Nabi Muhammad tidak mengundang fitnah. Kami Sayyidina Yusuf sama Zulaikha dipanggil Yusuf kalau lewat. Wanita dikasih bawang dan pisau. Saat Sayyidina Yusuf alaihissalam lewat, terpesona mereka. Ah, ini malaikat atau manusia? Suatu kaget, tangannya sudah terpotong. Allah. Kayak apa dahsyatnya ini? Tapi Nabi Muhammad lebih dari itu. Tapi kenapa tidak ada yang terfitnah? Ini loh kelebihan Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Sayyidina Yusuf. Tapi Sayyidina Rasulullah diberi oleh Allah di samping kegantengan namanya haibah. Wibawa. Sehingga tidak menjadi fitnah bagi umat beliau. Sehingga tidak ada wanita Mekah satupun Sementara Nabi Muhammad disepakati kegantengannya. Tidak ada yang tidak tahu kegantengan Nabi, tidak ada yang ngerti, ya, tidak ada yang tidak tahu sopan santun Nabi, tidak ada yang tidak tahu kejujuran Nabi, tidak ada yang tidak tahu tentang kebijakan Nabi. Semuanya tahu Nabi Muhammad ganteng dan paling ganteng dan paling ganteng, tapi tidak ada yang terfitnah. Tidak ada yang terfitnah. Sehingga wanita Arab tidak ada satupun yang berpikiran ngeres kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ditutup oleh Allah dengan dibawanya. Dan itu kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dan tidak ada yang berhayal macam-macam wanita Arab saat itu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara fisik Rasulullah SAW. Selesai fisik Nabi Muhammad istimewa. Akan tapi kebaikan Nabi ini loh yang menumbuhkan kecintaan kita. Kita harus tahu bagaimana Nabi. Nabi sangat peduli dengan kita. Dalam riwayat Sahih, setiap kali tuh tu'radu a'malu ummati. Alayya tu'radu alayya a'malu ummati. Disodorkan kepadaku amal umatku. Sampai hari ini. Dan di saat Nabi Muhammad menemukan kebaikan, Nabi Muhammad senang. Dan di saat menemukan kejelekan, Nabi Muhammad kundah Saat ini. Dan dahulu waktu Nabi Muhammad hidup, lihat. Yang dipikirkan hanya umat. Lihat bagaimana kecintaan Nabi kepada kita. Ini yang harus kita hadirkan. Kalau ingin menumbuhkan cinta kepada Nabi, perhatikan kecintaan Nabi kepada kita. Nabi sangat peduli dengan kita. Sampai dikatakan arhamu bina minna. Nabi itu lebih cinta kepada kita daripada diri kita sendiri. Rasulullah mencintai kita. Jadi Nabi Muhammad tidak rela jika ada umatnya masuk neraka. Nabi Muhammad tidak rela jika ada umatnya yang susah. Suatu ketika Siti Aisyah menemukan Rasulullah menangis terseduh-seduh. Dan tangis itu ditahan. Tangis yang ditahan agar tidak keluar dari air mata dan mulut maka akan bersuara di dalam dada Nabi SAW. Ternyata suara di dalam dada yang dikatakan oleh Siti Aisyah seperti air yang mendidih kedengaran Siti Aisyah yang lagi istirahat, lagi tidur. Lalu Siti Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, sudah diampuni dosamu yang lalu. Engkau tidak punya dosa ya Rasulullah. Dan engkau adalah ahli surga, tapi kenapa engkau menangis seperti itu? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, Aku ingat umatku. Aku takut jika ada umatku yang masuk neraka. Aku takut jika ada umatku terjerumus dalam kemaksiatan. Itu Nabi. Harisun alaikum. Nabi selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Ini yang harus kita hadirkan Nabi sangat baik kepada kita. Yang dipikir adalah kita, yang dipikir adalah umat beliau. Setiap hari Nabi sudah jaminan surga. Nabi sudah dijamin surga, tapi Nabi masih mikir umat. Kalau kita dapat jaminan surga, kayaknya tidur aja deh. Sudah dapat pasti surga. Nabi dijamin surga, ternyata Nabi giat-giat. Bahkan suatu ketika Nabi di saat menjelang wafat beliau kedatangan malaikat Israel waktu itu berbicara kepada Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra. Ya Fatimah ada tamu di depan sana. Suruh masuk. Disuruh masuk. Kemudian semuanya pada minggir mendekat ke Rasulullah SAW dan berbincang. Rupanya tamu itu adalah malaikat Israel. Kemudian datang lagi malaikat Jibril. Dan malaikat Israel saat itu berbicara kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu jika engkau izinkan." Jika engkau izinkan. Kalau kita ditawar begitu gimana sih Ntar dulu nunggu panen gitu ya. Nunggu gajian. Nunggu anak gede. Bener, giliran anak gede didatangi lagi ngomong apa? Mundur lagi. Nabi SAW ditanggung oleh malaikat berkata, kalau itu memang tugasmu, lakukanlah wahai malaikat. Cuman tiba-tiba Nabi Muhammad menitikkan air mata. Malaikat Israel takut. Ya Rasulullah, kau katakan, silahkan mencabut nyawamu, akan tapi, kenapa engkau menitikkan air mata ya Rasulullah? Nabi menjawab rasanya, umatku yang akan aku tinggalkan umatku yang akan aku tinggal. Jika aku masih ada di tengah-tengah mereka, kalau mereka punya masalah, aku akan bisa menyelesaikan. Tapi jika aku pergi nanti, bagaimana keadaan umatku? Tiba-tiba malaikat Jibril memberikan kabar dari langit, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, abshir. Bergembiralah ya Rasulullah. Bergembira bagaimana Jibril? Sebentar lagi aku akan meninggalkan umatku. Ya Rasulullah. Adakah bergembira bahwa sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa hisab. Semoga ini golongan kita. Amin. Gak pakai ditanya, langsung meluncur ke surga. Mendengar kabar gembira semacam ini, Nabi Muhammad tidak bergembira. Akan tetapi beliau terlihat di wajah beliau wajah yang susah. Dan wajah susah itu semakin tampak di saat Nabi bertanya, Ya Jibril, sepertiga masuk surga tanpa hisab? Iya ya Rasulullah. Lalu yang lainnya di mana? Allah, mikir yang lainnya. Lalu malaikat Jibril menjawab, Ya Rasulullah, ada lagi sepertiga dia adalah sesaat maksiat, sesaat rajin ngaji, sesaat ini. Kebaikannya bisa menutup dosa-dosanya. Dan diampuni oleh Allah dan akhirnya dia surga. Sepertiga masuk surga, sepertiga masuk surga. Saat itu terlihat wajah Nabi semakin ketakutan. Dan berkata, Jibril, sepertiga sudah mendapatkan jaminan surga dan sepertiga lagi jaminan surga. Lalu yang sepertiga lagi di mana Jibril? Semakin ketakutan. Malaikat Jibril menjawab, Ya Rasulullah, ada sebagian dari umatmu yang dia tidak benar, susah, kerjanya, maksiat ini ini ini. Cuman diam-diam di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan menyimpan cinta yang dalam kepadamu ya Rasulullah. Belum sempatnya untuk melakukan kebaikan tapi sudah ada niat untuk kembali kepada Allah. Untuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi Maka Nabi dan dia pun akhirnya dan mereka pun ya Rasulullah akhirnya masuk surga dan selamat. Baru Nabi Muhammad lega. Walai malaikat Israel, aku sudah mendapatkan jaminan umatku selamat. Silahkan kau cabut nyawamu. Di sini disebutkan ini riwayat banyak tentang kisah yang serupa ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau bang benar itu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan selamat nanti bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad. Cuman permasalahannya adalah permasalahannya adalah hakikat nanti di padang mahsyar. Bermasalahnya adalah hakikatnya nanti di padang mahsyar. Dan ketahuilah keadaan di padang mahsyar ya, tidak ada orang yang pakai baju akan tapi semuanya sudah mikir dirinya sendiri nafsi nafsi nafsi. Kemudian lihat macam-macam keadaan orang yang berjalan di padang mahsyar, ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan dengan perutnya lalu diinjak-injak oleh yang lainnya. Manusia tidak mengerti harus pergi kemana mereka. Bahkan begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar sampai orang di padang mahsyar berkata, "Ya Allah, keluarkan kami dari mahsyar yang betul-betul menakutkan ini biarpun harus ke neraka." Jadi keadaan di padang mahsyar itu menakutkan betul. Sampai mereka itu ngomong, "Keluarkan kami dari mahsyar ini biarpun harus ke neraka." Padahal di neraka lebih ngeri lagi. Jadi belum seksa, betul-betul terseksa di padang mahsyar. Kecuali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Dan orang di padang mahsyar bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Semuanya seperti orang di bumi bisa melihat terbulan. Tapi ternyata banyak di antara mereka seperti pungguk merindukan bulan. Nggak sampai ke Rasulullah SAW. Bisa melihat Nabi tapi nggak bisa dekat. Melihat Nabi karena Pak bagaimana tidak bisa melihat Nabi, pancaran Nabi memenuhi mahsyar semuanya. Pancaran Nabi memenuhi mahsyar. Jadi waktu manusia di padang pasar mengadu kepada Nabi Adam, kelihatan Nabi Adam karena memancar cahaya dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi tidak ada cahaya yang lebih cerah melalui lebih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu terlihat. Cuma orang hanya melihat saja, yang tidak sambung namanya hanya melihat saja kagum. Tidak bisa mendekat. Tapi pecinta Nabi Muhammad, Nabi yang mengambil. Nabi diberi kekuatan untuk melihat. Ini umatku, ini umatku di bawah. Semoga ini semua bawah oleh Nabi. Dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian digiring oleh Rasulullah ke telaga Kautar. Dan diberi minum dari telaga Kautsar. Jangan bertanya bagaimana umat segini banyak Nabi Muhammad melayani umat beliau. Itu Allah yang beri kekuatan. Dan bagi Allah sangat mudah. Dan semua pecinta Nabi dibawa oleh Rasulullah dihantarkan ke telaga Kautsar, kemudian setelah itu diminumi dengan telaga Kautsar, Anda semua tidak akan haus selama-lamanya. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Beruntunglah orang yang punya cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang ikut rombongan Rasulullah, dia akan berjalan meluncur dengan cepat. Jika yang lainnya berada di padang mahsyar, orang fasik, munafik, biarpun dia jago ngaji tapi fasik, munafik, tidak punya cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah, nggak sambung hati ke Rasulullah, lihat. Orang-orang itu semuanya merasakan di padang mahsyar puluhan ribu tahun. Begitu. Tapi bagi umat dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih disebutkan mabainad duhri wal asri. Seperti antara zuhur dengan asar. Allah, kilat padang mahsyar kita lewati begitu saja. Kemana? Langsung melewati timbangan, lewati ini terus nyebrang suratul mustaqim. Dan di saat Nabi Muhammad meluncur menuju surga semua orang melihat seperti kita sebagai orang yang berjalan kaki lihat mobil mewah berlalu. Atau lihat pesawat, kita tidak pernah naik pesawat. Kita hanya berangan-angan. Nauzubillah. Kalau pesawat sih boleh berangan-angan, tapi semoga kita bersama rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia dibawa di padang mahsyar menjerit menyeru kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tunggu tunggu kami ya Rasulullah. Kami ikut rombonganmu ya Rasulullah ingin ikut rombongan Rasulullah. Nabi tidak menggubris. Nabi terus meluncur dengan rombongan beliau. Dan para wanita yang dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Makanya sambungkan hatimu dengan Sayyidat Fatimah Zahra. Kalau anda ingin di bawah rombongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idolamu Siti Fatimah Zahra. Bukan Siti nggak jelas. Tapi Siti Fatimah Zahra. Allah di rumahmu berdandanmu pengabdianmu, hubunganmu dengan Rasulullah SAW. Gimana sih tiba-tiba di Zahra nanti? Sebelumnya kita hadirkan. Karena di sini banyak ibu-ibu. Meluncur dan orang-orang pada menyebut, Ya Rasulullah, tunggu kami ya Rasulullah. Menyeru semua orang di padang masar, Menyeru karena yang kenal Nabi waktu di dunia. Yang kenal Nabi di dunia menyeru karena tahu betul Nabi, Nabi, Nabi. Coba Nabi tidak pernah menoleh. Hingga mereka ternyata semakin Nabi jauh, mereka serempak berkata, Ya Rasulullah kami umatmu, tunggu kami. Berhenti Nabi Muhammad menoleh. Menoleh kepada umat semuanya. Mana umatku? Kami ya Rasulullah. Kami, kami. Apa buktimu kalau engkau adalah umatku? Mereka bercerita, kami di dunia begini ya Rasulullah, kami punya majelis taklim, kami suka begini, kami begini, begini. Oh, semuanya menceritakan. Dan benar, mereka di dunia melakukan itu semuanya. Cuma ternyata saat itu Nabi Muhammad menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu." Punya majelis paling hebat, tapi hatinya tidak nyambung dengan Rasulullah. Dan kemudian Nabi berpaling, kemudian orang itu menjadi Imam Bukhari meriatkan bagaimana penyesalan orang yang di dunia kenal Nabi, Lalu ternyata saat itu tidak selamat mereka menggigit tangannya. Jadi gigit jari itu istilah dalam hadis tuh. Ha. Nyesel. Gigit jari kan nyesel. Ha. gigit jari. Ya jadi Dimakan itu tangan sampai habis, tumbuh lagi, sampai habis, tumbuh lagi nyesel kenapa aku dulu di dunia tidak kenal lebih dengan hatiku. Hanya karena hanya ustadz, anaknya ustadz lalu ikut-ikut jadi ustadz. Gayanya tok Pengen punya majelis. Wah punya majelis enak bener ya. Ikut banyak. Yuk buat majelis. Itu tak. Buat pondok. Buat pesantren. Buat ini. Bukan karena sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, bukan tugas kita ngeritiki orang. Ini untuk diri sendiri, yang punya pondok, yang punya majelis. Ini loh harus bener hatinya. Itu saja, nggak usah nilai orang kita. Ini kita kan mau belajar, ini belajar cinta. Setelah itu mereka menggigit tangan mereka sampai pak tangan itu habis, tumbuh lagi, habis, tumbuh lagi sampai tiba-tiba kecebur di neraka jahanam. Allah. Enggak sempat ikut jembatan Siratul Mustaqim sudah di awal jembatan Siratul Mustaqim sudah diambil oleh besi-besi yang tancap dan lancip di kiri kanan Siratul Mustaqim ada besi. Jadi orang-orang ahli neraka langsung turunin, turunin. Allah. Dan di neraka itu lihat, paling ringan yang neraka suruh menginjak bara api. Dan di saat menginjak bara api, mendidih ubun-ubunnya. Allah. Jangan main-main dengan neraka. Menginjakkan bara api, ubun-ubunnya mendidih itu paling ringan yang di neraka. Mumpung kita masih di dunia ada saat untuk tobat. Berhentilah dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Tutup akhiri semuanya. Takutlah jika ternyata kita mati su'ul khatimah, tidak kenal Nabi, tidak kenal Rasulullah yang kenal Nabi Muhammad di saat hidupnya lihat di saat menjelang ajalnya pun didatangi oleh Nabi dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ba'absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun berikan kabar gembira kepada ahli iman pecinta Rasulullah itu kalau mati nanti untuk melihat surga dan segala isinya jadi kalau orang ahli iman pecinta Rasul itu mau mati, itu dibukakan surga kelihatan. Sehingga pengen cepat berpindah ke sana. Dan paling indahnya di surga siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia rindu. Dibukakan surga. Nah ini sekarang kita bukan hanya sekedar ngaku-ngaku cinta. Perlu belajar cinta. Jangan khawatirkan kita tidak dianggap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku oleh Rasulullah. Kalau saat ini masih ada saat untuk berusaha. Tapi kalau nanti nggak ada penyesalan sudah tidak berguna lagi. Yang ada hanya penyesalan, Nggak tadi penyesalan yang tidak berguna ujungnya harus masuk neraka jahanam. Saat ini detik ini harus membuat perubahan. Yang aku cinta Nabi Muhammad. Jangan hanya dengan lidah. Yuk kita tanamkan cinta dengan hati kita. Terus berusaha. Dan cinta adalah urusan pribadimu sendiri, bukan urusan orang lain. Maka jangan ngurus cintanya orang. Tidak perlu kita nilai orang itu gak punya cinta ke Nabi. Kamu gak tahu urusan hati orang. Tapi sekarang ngukur hati masing-masing. Bagaimana hubunganmu dengan Rasulullah? Kedekatanmu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jam dalam sehari kita dengan Rasulullah? Berapa jam sehari kita bersama Rasulullah? Yang mengaku cinta kepada Nabi. Jangan sampai kita ingat Nabi Muhammad waktu marhabanan saja, asrokolan marhabanan saja. Maulidan saja ingat Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad kita simpan di peti. Balihu oh, nanti tahun depan lagi diadain lagi gitu. Kita pengen Nabi Muhammad setiap saat ada bersama kita. Dan itu, lalu kalau Nabi Muhammad tadi merindukan umatnya masuk surga semuanya. Tapi ingat, Umatnya masuk surga semua, tapi yang benar yang bung hati ke Rasulullah. Mungkin orang itu bermaksiat. Tapi karena hatinya sambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersama kemaksiatannya orang kalau kenal Nabi dia pasti menyesali. Karena apa? Dia tahu maksiat menjadikan dia tidak ketemu Nabi. Maksiat mungkin karena manusia. Tapi di saat bermaksiat yang yang yang diingat Rasulullah. Sampai para salafun soleh kalau melakukan sesuatu yang melanggar sunnah Nabi karena udur. Nabi kalau makan pakai tangan kanan kan? Tiba-tiba dia pakai tangan kiri karena sakit tangan kanannya. Di digigit atau di mana? Dia masih ingat, ya Rasulullah mohon maaf, aku harus minum dengan tangan kiriku. Allah ingat Rasulullah. Minta maaf. Sambung hatinya. Saya melanggarmu ya Rasulullah. Enggak kebayang kalau orang sehat melanggar Nabi yang katanya cinta kepada Nabi. Kalaupun melanggar segera menyesal, segera menyesal dan segera menyesal. Dikisahkan salah satu sahabat Nabi muda. Semestinya yang tua harus lebih banyak dekat kepada Nabi. Anak muda. Umumnya anak muda adalah naik motor. Di pinggir sana. Umurnya 16 tahun dia. Baru tamat SMP masuk SMA kelas 1. Paling rentan untuk masuk geng. Namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sebagai contoh lagi. Bagaimana cinta itu kepada Rasulullah. Sa'labah bin Abdurrahman Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Dan di mata dan hatinya hanya ada Rasulullah. Dia tidak sabar jauh dari Nabi. Ya. Bukan senatoran, bukan artis, bukan Nabi. Sehingga beliau tidur di masjid yang masjid itu menghadap ke pintu rumahnya Rasulullah. Kenapa? Dia itu pengen kalau bangun tidur lalu Nabi keluar pertama kali yang dilihat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu, Sayyidina Sa'labah itu kalau disuruh oleh Rasulullah itu sangat cepat. Dan dia punya jalan, ada orang kalau jalan cepat ya, ada orang model jalan cepat. Ada orang yang jalannya suka malas. Hmm, sampai keset, seret, ada pemalas. Itu. Tapi Sa'labah bin Abdurrahman jalan cepat. Lalu ditanya Sa'labah kenapa kamu kalau disuruh Nabi kok jalannya cepat banget tuh kenapa? Jawabannya sederhana. Aku tidak sabar di saat jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pengen cepat kembali Allah. Dia sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang derai air mata di saat menunggu Nabi kok tidak segera keluar dari rumah. Kenapa? Aku nunggu Rasulullah. Dan dia nunggu kapan aku disuruh Rasul. Jadi kalau disuruh Rasul, semuanya luar biasa. Dan pergi cepat kembali. Maka Nabi Muhammad senang dengan Ta'ala bin Abdurrahman untuk urusan yang cepat dan kilat. Datang Abu Bakar, datang Umar, datang ini. Tak lebah bin Abdurrahman. Suatu ketika Salabah bin Abdurrahman disuruh oleh Rasulullah untuk pergi ke satu tempat yang harus melewati kampung kota Madinah. Dan di saat Salabah lihat pendidikan luar biasa ini. Saya senang dengan cerita ini adalah untuk kita sendiri. Saya sangat senang dengan cerita ini sering saya ulang-ulang. Bagaimana kekuatan cinta seorang anak muda melewati satu rumah dan rumah itu terbuka pintunya rumah orang dulu rumahnya orang fakir terbuka pintunya dan di balik pintu sana ada kamar mandi kamar mandinya orang fakir tidak ditutup dengan pintu hanya ditutup dengan kain karena pintu depan terbuka maka kain itu ter, ter, ter, ter tertimpa tertempa apa e, tertimpa angin terbukalah itu kain dan di balik kain tersebut ada wanita yang lagi mandi Sa'labah bin Abdurrahman melihat. Marrotan atau marrotin. Hanya melihat begini, begini. Dan setelah itu tiba-tiba ganti air mata. Dan dia mengatakan, aku diutus Rasulullah melihat seperti ini. Padahal gak sengaja kan. Aku diutus Rasulullah melakukan seperti ini. Demi Allah. Tidak. Tidak. Aku khawatir aku menjadi orang munafik. Tidak. Lalu dia berkata, Aku khawatir akan ada ayat yang turun kepadaku. Langkah malunya aku kepada Allah dan Rasul. Aku putuskan aku tidak berani pulang ke Rasulullah. Bingung dia. Dan juga tidak berani pulang kepada ibundanya. Mau pulang ke ibundanya takut dicari oleh Rasulullah. Malu dengan Rasulullah ya. Mau pulang ke rumah Rasul, mau ketemu Rasulullah, malu, dia bingung. Dalam bingungnya bingung dengan cinta ini. Takut gak bisa, takut dimarahi Rasulullah, tahu di muka Rasulullah, bingung dia, gak tahu hendak kemana dia pergi. Tapi Nabi Muhammad di rumah. Nabi Muhammad di masjid menunggu. Waktu sholat ditunggu Ta'labah mana? Belum datang ya Rasulullah. Duhur misalnya. Ditunggu asar. Mana Ta'labah? Belum ada ya Rasulullah. Sholat maghrib ditanya. Sholat isya ada. Sholat subuh ditanya. Sampai tiga hari ditanya. Ta'labah tidak ada. Omar. Mana Ta'labah? Tidak ada ya Rasulullah. Di mana kira-kira? Ya Rasulullah, labah anak muda. Paling juga pergi. nggak tahu kemana namanya anak muda. Tapi Nabi memerintahkan, tolong cari Ta'labah sampai ketemu. Diubek kota Madinah semuanya. Kota Madinah diubek, ternyata tidak ketemu namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Kami tidak menemukan Sa'labah, tidak tahu dia pergi ke mana. Kenapa Sa'labah? Apa yang tahu permasalahannya? Tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Semenjak engkau perintahkan, dia tidak kembali. Lalu Nabi mendapatkan wahyu dan berkata kepada Sayyidina Umar, Wahai Umar, Pergilah ke antara bukit kota Mekah dan kota Madinah. Di sanalah Sa'labah tinggal. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab pergi bersama Sayyidina Salman al-Farisi dan dibarengi dengan sahabat Nabi, beberapa sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut. Jauh naik kendaraan. Setelah sampai tempat yang ditunjuk Rasulullah, toleh sana, toleh sini tidak ada. Barangkali ada orang bergerak-bergerak kehidupan begitu nggak ada. Hanya ada kerombolan kambing. Senang saya kenal Hm, ini ada kambing. Berarti mesti ada yang mengembala. Kelihatan memang ada orang bergerak itu. Wah, itu tak labah kayaknya. Didatangi sampai situ ternyata orang tua. Hah. Tapi inilah tempat yang ditunjuk Rasulullah. Lalu bertanya, "Pak, Pak tua, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak. Bapak tua selama di sini. Oh, lama saya kebala saya setiap hari di sini saya. Bapak melihat anak umur 16-an tahun yang punya ciri khas kalau jalan cepat dan wajahnya periang, wajahnya selalu berseri-seri. Orang tua tersebut mengatakan, tidak, tidak ada orang, saya tidak melihat anak semacam itu. Yang jalannya cepat, wajahnya berseri-seri. Tidak. Hanya saya melihat orangnya dari atas gunung suruh. Dia memang jalannya cepat. Umurnya sekitar 16-an tahun. Cuman dia mukanya adalah mukanya lembab gitu seperti orang yang baru nangis terus. Dan dia dikit-dikit menangis. Tidak riang seperti yang kau sampaikan. Sayyidina Umar, gak mungkin. Sa'labah orangnya periang. Tiba-tiba begitu kenapa? Mungkinlah bukan tak labah itu. Cuman Sayyidina Umar juga curiga. Umurnya bener Barangkali itu adalah dia. Baiklah Pak, saya akan ke sana. Tempatnya di mana? Oh, gak mau dia. Kalau kau mendekat sana, dia akan lari. Ya sudah kalau begitu biar aku tunggu di sini. Kata Pak Tua, kalau ada orang selain saya di sini, dia tidak bakal turun. Dulu pernah ada orang yang nemaniku orang baru dia nggak turun kok. Jadi karena Pak Tua ini sudah lama di sini maka tak lama turun berani. Dan setiap sore dia tuh turun ke sini, aku beri air susu lalu naik ke atas. Kalau ada orang nggak bakal turun dia. Lalu bagaimana? Kamu sembunyi, nanti menjelang maghrib pasti dia turun, dia lapar. Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Salman sembunyi. Dia nanti akan turun, dia akan aku beri air susu, setelah itu dia pasti naik lagi ke atas. Kamu lihat, barangkali dialah orangnya. Betul. Menjelang maghrib, betul, ada anak turun. Sayyidina Umar ngintip gitu. Sudah remang-remang gitu. Langsung mendekat kepada Pak Tua, Assalamualaikum, Waalaikum. Ini nak, kau minum susu. Terima kasih Pak, langsung naik ke atas. Sayyidina Al-Faham. itu dia orangnya. Langsung Sayyidina Umar berteriak, Ta'alaba bin Rahman. Kaget dia, tambah lari. Siapa engkau? Aku Umar. Ada apa Umar kau ke sini? Aku disuruh oleh Rasulullah. Pasti lari ke atas. Kenapa kau disuruh oleh Rasulullah? Apakah setelah turun ayat yang mengatakan Sa'laba orang munafik? Ahli neraka? Aku Tidak, aku tidak mendengar itu. Apakah Rasulullah mengatakan aku orang munafik? Tidak, Sa'laba. Aku tidak tahu itu, Sa'laba. Dikejar, tetap lari. Demikian oleh Sayyidina Umar. Kau harus pulang Salamah. Tidak, aku malu. Aku tidak pantas melihat wajah Rasulullah. Aku tidak pantas dekat dengan Rasulullah nih. Orang tahu diri. Zaman sekarang maksiat yang banyak ngaku pecinta Nabi Muhammad nggak malu itu. Eh? Perilakunya maksiat yang banyak sudah begitu pakai label pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Ini salamah yang seperti itu malu hanya gara-gara lihat tadi. Marotan atau marotan sekali dua kali. Dipegang Sayyidina Umar, dinaikkan di ontah, dibawa pulang. Terhitung 40 hari mulai dari keluarnya Sa'labah dari Medina. sampai ini 40 hari dan hanya minum susu, maka secara otomatis fisiknya semakin lemah. Di perjalanan pulang, Sa'labah sakit. Sakit tidak dibawa ke Rasulullah dulu diantarkan kepada ibundanya. Kemudian Sayyidina Umar lapor, ya Rasulullah, Sa'labah sudah saya ketemukan, dia dalam keadaan sakit. Gimana? Apakah harus saya bawa ke sini atau bagaimana? Sepontan Rasulullah menjawab, aku yang akan ke sana. Allah. Didatangi oleh Rasulullah. Padahal melihat yang jelek. Didatangi oleh Rasulullah. Datanglah Nabi Muhammad mengucapkan salam mendekat ke Sa'labah. Salabah dengan derai air mata dan tidak berani memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepalanya Salabah dipangku oleh Rasulullah. Di saat kepalanya dipanggut Rasulullah baru berkata, Ya Rasulullah, tolong turunkan kepalaku yang punya mata kotor dari pangkuanmu yang suci itu ya Rasulullah. Tidak pantas kepala ini ada di pangkuanmu ya Rasulullah. Allah, tahu diri. Enggak berani pakai label Nabi Muhammad. Enggak menjual Nabi Muhammad. Ah, awas, zaman sekarang banyak Nabi Muhammad dijual menggelinding kepalanya terjatuh secara otomatis dinaikkan lagi oleh Rasulullah ya Rasulullah tolong turunkan kepalaku yang punya mata kotor dari pangkuan sucimu ya Rasulullah Diangkat yang ketiga kali baru dipegang Rasulullah. Kenapa engkau ya wahai Sa'labah? Ada apa dan apa yang kau lakukan wahai Sa'labah? Baru Sa'labah setelah itu cerita. Tentang pandangannya tadi. Subhanallah. Dosanya cuma sebegitu. Cuman sebegitu melihat sepintas saja langsung seperti itu. Kemudian apa Rasulullah berkata, air matamu sudah menghapus dosamu wahai Ta'alaba. Sekarang apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan ya Rasulullah pengampunan dari Allah. Allah sudah mengampunimu. Apa yang kau takutkan wahai Ta'alaba? Aku takut seksa Allah dan aku takut pisah darimu ya Rasulullah. Engkau tidak akan diseksa oleh Allah dan kau tidak akan pisah dariku wahai Ta'alaba. Allah. Setelah itu Ta'alaba berkata, Terima kasih ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ada apa tak apa? Apalagi? Aku merasakan antara kulit dengan dagingku ada semut yang merayap. Ada semut yang merayap antara kulit dengan dagingnya. Kemudian Rasulullah menjawab, tak apa. Itu tandanya nyawamu mulai dicabut. Ajalmu telah tiba. Maka ucapkanlah kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditalkin dibimbing oleh Rasulullah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucapkan asyhadu alla ilaha muhammadar rasulullah. Setelah itu terpejamlah matanya di pangkuan Rasulullah. Kemudian matanya ditutup oleh Rasulullah. Dalam keadaan senyum berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dimandikan oleh Rasulullah dengan tangan beliau sendiri, dikafani oleh Rasulullah disolati oleh Rasulullah dan diantarkan jenazahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan waktu Nabi mengantarkan jenazahnya Salabah, jalannya tidak normal. Tapi Nabi dengan jinjit begini sampai Sayyidina Umar berkata, Ya Rasulullah, tempat luas. Kenapa engkau berjalan seperti berdesak-desakan? Nabi Muhammad menjawab, Wahai Umar, demi Allah, aku melihat malaikat di langit pada turun mengiring jenazahnya Ta'labah bin Abdurrahman sampai aku hampir tidak punya tempat untuk menginjakkan kakiku. Allah. Lihat buah dari cinta yang sesungguhnya maksiat kecil jadi gede. Allah. Sekarang maksiat lancar ngaku cinta Nabi Muhammad. Bagaimana ini? Satu. Yang kedua, kalau orang cinta Nabi secara serius lihat, Nabi datang. Nabi mentalkin. Orang lain minta pun belum tentu mau. Tapi ini Nabi datang karena Allah yang menggiring. Kenapa? Di dalam hati Sa'labah kecintaan yang sesungguhnya kepada Rasulullah. Sampai Nabi mentalkin ngomong menuntun syahadat. Sampai Nabi yang mengkafani, memandikan, menyolati. Allah. Begitulah kalau kita punya cinta ke Rasulullah. Nanti yang menggiring Rasulullah kepada kita adalah Allah. Yuk sekarang kita bangun cinta. Harus ada tanda. Kurangi kemaksiatan. Kurangi sebisa mungkin. Kalaupun kita kepleset, yuk segera kembali kepada Allah. Jangan cari pembenar. Jangan turuti hawa nafsu. Harus waktunya saat ini. Takutlah bahwasanya setiap dosa yang kita lakukan bisa saja menjadi hijab antara kita dengan Rasulullah. Seperti yang ditakutkan Ka'labah. Kalau kita kedatangan seorang alim senang di rumah kita, ada berkah ya. Ibu bapak kalau kedatangan rumahnya didatangi Rasulullah senang atau tidak? Senang, saya juga senang. Kalau Rasulullah datang ke rumah kita. Sekarang berandai-andai saja. Andai-andainya orang yang tulus, Ibu, Bapak. Kalau Rasulullah masuk ke rumah Bapak Ibu, siap atau belum? Jangan-jangan masih ada yang pinggiri foto-foto masih ditutupin. Anaknya sudah nak, nak, Rasulullah mau datang pakai kerudung cepet-cepet gitu. Atau televisinya matiin, matiin gitu masih. Hah? Ayo kita jadikan rumah kita rumah Rasulullah. Rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengundang keberkahan dan datangkan Nabi setiap saat di rumah kita. Di rumah kita, di perilaku anak kita, mendatangkan Nabi, mengikuti Nabi, mencintai Nabi itu mendatangkan Nabi. Sekarang ada orang kedatangan kiai saja. Permasalahannya orang zaman sekarang itu kadang-kadang lebih takut dengan Sampai sering guyonan sama orang Cirebon. Orang Cirebon tuh ada yang lebih takut kepada Buya Yahya daripada kepada Allah. Kok bisa begitu? Kalau ada Buya Yahya langsung, eh, Buya Yahya. Kalau Buya pergi, ya balik lagi. Berarti kan lebih takut kepada Buya Yahya daripada kepada Allah musibah ini. <laughs> Kita ingin bahasanya orang lebih takut kepada Allah. Allah. Hari inilah waktunya. Bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi kita perlu belajar cinta. Ketahuilah wahai para istri, kalau anda mempunyai suami yang sangat mencintai Nabi Muhammad dengan sesungguhnya mustahil berbuat dolim. Kalau berbuat dolim segera akan ada kata maaf. Dan wahai para suami-suami, jika anda mencintai wanita istri yang sangat mencintai Nabi, maka dia adalah istri yang membahagiakan secara sesungguhnya. Tapi permasalahan adalah di saat hati mereka adalah tidak sambung dengan Nabi punya istri sambung dengan artis bajunya gonta ganti yang aneh diajak ngaji males tontonannya nggak karu-karuan eh saat nuntutnya pun gayanya niru artis aletasnya niru artis artinya ada yang ngasih duit artisnya kita kerjanya pas-pasan ngaco semuanya akhirnya berantakan ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di sini saja. Adapun kisah cinta Nabi adalah sangat panjang. Tapi yuk kita mulai. Ada nasihat sederhana penutup. Bagaimana untuk membiasakan kita dengan Rasulullah? Gak repot. Dulu pernah kami sampaikan, gak usah berat-berat, ringan-ringan saja. Jadikanlah Nabi Muhammad selalu bersama kita. Kita sudah tahu sunnah Nabi yang sangat banyak. Minum dengan tangan kanan, ke WC dengan kaki kiri. Pakai baju kanan dulu, makan sambil duduk minum sambil duduk. Hal-hal yang ringan semacam ini. Ayo kita tekuni tapi bukan sekedar menekuni pekerjaannya Nabi. Jadi ada orang menjalankan itu adalah bukan melihat Nabi, tapi melihat pekerjaan Nabi. Kalau ada orang minum dengan duduk, makan dengan duduk, masuk WC dengan kaki kiri, ada yang dilihat hanya pekerjaan Nabi, bukan Nabi yang dilihat. Beda. Sekarang kita perlu melangkah kepada sunnah batin. Kalau orang meminum dengan tangan kanan memang itu adalah sunnah Nabi. Tapi yang perlu kita hadirkan adalah di saat kita meminum dengan tangan kanan kita, kita sadar saat itu bahwasanya inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Gak repot. Jadi bukan main-main sunnah Nabi. Gak banyak-banyak bu. Jadi kalau mau makan, Rasulullah. Di rumah kita hidup Nabi Muhammad benar. Mau makan dengan tangan kiri saja. Eh, bukan begitu Rasulullah minum. Sampai para ulama mengatakan, jika engkau lupa masuk WC dengan kaki kananmu dulu, tarik karena engkau ingat Rasulullah. Tidak, Rasulullah tidak seperti ini. Ejak itu setan. eh, saya ngikut Rasulullah. Ingat itu sederhana membiasakan untuk ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat Rasulullah setiap saat. Kita tuh permasalahan sering lupa. Ngaku cinta Nabi, tapi Nabi diingat hanya waktu peringatan maulid. Nabi waktu di majelis maulid, selesai setelah itu. Nabi ingat kita setiap saat. Biasakan sederhana. Ingat kan pakai bayar ya. Ingat Nabi, biasakan dengan Nabi. Kita sering lupa, ngerti sunnah tapi tidak mengamalkan. Terus mau apa? Pernah kami sampaikan di sini pertanyaan. Ibu, bapak tadi bagi ke WC. Coba, saya ingin tahu. Waktu ke WC tadi bagi tadi bagi Pakai kaki kiri dulu, ke kanan dulu. Benar. Sekarang saya tambah jawabannya. Pakai kaki kiri dulu atau kanan dulu atau nggak inget? Ada ada tambahannya. <laughs> Harus yakin. Dan di saat dengan kaki kiri kaki kiri ternyata kadang bukan Nabi yang diingat. Makanya ada ustaz menjalankan sunnah hanya karena dia ustaz. bukan karena ngikut nah. Saya ustaz, nggak pantas kalau minum pakai tangan kiri, karena saya us. Loh, kok begitu kisahnya? <laughs> Saya ikut minum dengan tangan kanan saya karena ingat Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasakan dengan itu semua yang sederhana dikit-dikit Nabi Muhammad makanya kalau negur anak kita yang kecil makan dengan tangan kirinya Biasanya ibu-ibu yang baik, Dede, Dede, kalau makan jangan pakai tangan kiri sayang, pakai tangan kanan yang bagus. Itu mengingatkan yang benar, Cuma yang lebih benar begini, Dede, kalau makan jangan pakai tangan kiri sayangku, tapi pakai tangan kanan seperti dikit-dikit Nabi Muhammad. Sehingga anak kita itu dikit-dikit Nabi Muhammad. Rumah kita Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Ketahuilah ini menggugah cinta. Dan kalau sudah cinta Nabi Muhammad, ya kalau ada kemaksiatan, dia akan bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah Rasulullah senang kalau kalau melakukan itu? Jangan menjadi pendusta kau. ha. aku cinta Nabi Muhammad, matamu melihat apa saja. selalatan. ha, ha, ha, ha. Ilmu bukan untuk orang lain, ingat. Untuk diri sendiri, ingat. Untuk diri sendiri, termasuk kami yang berbicara. kami yang berbicara. Makanya banyak. Tadi kalau kita nyebut ustadz, sebenarnya ustadz ini. Bukan ustadz lain. Ya, kita menyebut ya diri saya sendiri. Sering lihat maksiat, tapi tidak pernah takut kepada Rasulullah. Kadang mau tidak mau kita di jalan, zaman kan zaman rusak, biarpun kita mencoba untuk menjaga kadang-kadang seliver orang yang bajunya tidak benar dan sebagainya. Di mana kita dengan Rasulullah? Lihat kelihatan, akan tapi jangan dinikmati. Segera ingat Rasulullah. Jangan sampai ini menjadi sebab saya tidak ketemu Rasulullah SAW. Terus kalau dihidupkan perasaan ini, secara otomatis jauhlah kita dari dari kemaksiatan dan sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan yang mau tanya panjang kalau cerita cinta Nabi tapi ini sekelumit saja insya Allah dipersilahkan ada di belakang yang bertanya satu Ron ada yang menghantarkan mik ibu bisa sambung menyambung Ron di belakang Duhur jam berapa? Hah? Jam berapa persisnya? Biar biar tepat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, iya, uh, menarik sekali ketika kita mendengar kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Uh, di sini saya ingin bertanya, uh, Rasulullah sempat uh, apa berpesan yang setelah Eh, bahwa umat Rasulullah itu akan eh, berpisah atau terpisah-pisah menjadi 73 golongan. Sehingga kalau bertanya firman eh, mana yang paling baik, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah, hmm. mereka yang mengikuti sunnahku. Nah terkait dengan zaman sekarang ini, banyak firqoh-firqoh rasanya yang mengklaim bahwa firqoh mereka adalah yang paling benar dan mengikuti sunnah Rasul. Lalu pertanyaannya, Eh, kira-kira uh, apa yang bisa menjadi ciri utama bahwa kita benar-benar termasuk golongan umat yang mengikuti sunnah Rasul dan yang paling ahsan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak bapak-bapak. Satu. Jam berapa? Duhur jam berapa? Tadi belum dijawab. 12. Oh masih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, nanti Ibu di belakang dikasih nanti paling ujung nanti. Miknya disambungkan ke sana nanti, lewat sana. Ada yang bertanya belakang. Pertanyaan yang pertama bahwasanya tetap tariku ummati ala 73 firqatan kulluha binnar illa wahidah. Dalam riwayat yang masyhur bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 373 kelompok. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ada riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwasanya kulluha fil jannah semuanya di surga kecuali satu. Baik, riwayat yang masyhur selama ini adalah kulluha fil nar semuanya di neraka. 72 di neraka, yang satu masuk sur surga. Cuman yang harus kita ketahui bahwa Nabi Muhammad di situ tidak menunjuk kalau itu adalah kelompok ahli neraka. Maka kita pun jangan menunjuk kalau kelompok itu ahli neraka. Jangan mendahului Nabi. Tapi Nabi memberikan ciri-ciri kelompok yang selamat. Dan ternyata yang mengatakan dirinya kelompok selamat pun belum tentu selamat kalau dia tidak berpegang betul benar dengan ciri tersebut. Jadi kelompok yang selamat itu disebutkan oleh Nabi, man ali Anau ashabi. Orang yang bersamaku dan bersama sahabat-sahabatku manhajnya Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari Rasulullah. Dan dari kemasa ini dikembangkan. Jadi kalau sebuah akidah sehingga dikatakan dalam riwayat lain di kulli dinin asas wa Islam wa hubbu ahli baiti wa hubbu ashabi Rasulullah. Asas agama ada. Ada dua. Semua agama ada asasnya dan asas agama Islam itu adalah cinta kepada ahli baitnya Rasulullah dan cinta kepada sahabat Nabi saw Alaihi Wasallam. Anak Nabi Muhammad. Di situ di bawah ke bawah adalah ahli bait Nabi saw Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi mengambil ilmu dari Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Maka ini dua pokok. Sehingga ciri akidah yang benar jika akidah tersebut masih selalu mengajarkan bagaimana mencintai ahli bait Rasulullah satu dan mencintai sahabatnya Rasulullah. Maka jika ada sekelompok yang mengaku akidahnya selamat, tapi ternyata kok tidak mencintai ahli bait Nabi Muhammad keluar daripada rambu-rambu ini. Atau mengakui mencintai ahli bait Nabi tapi memusuhi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka keluar dari kelompok yang selamat. Ini ciri. Dan ciri ini diberi nama oleh para ulama dari masa ke masa. Dan ciri ini ada pada ulama namanya ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati maturidiyati kita. Ini kelompok yang dalam hadis Nabi as-sawadul aqdam mayoritas dan mayoritas di dunia ini kemudian tasawadul a'dam man ali ana wa ashabi yang bersamaku dan bersama sahabatku dari masa ke masa adalah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati ini sawadul a'dam kelompok terbesar Indonesia mayoritas asy'ariyah dunia mayoritas asy'ariyah bukan sekedar ahli sunnah loh ya sekarang ada ahli sunnah palsu hati-hati ngakunya ahli sunnah tapi semua orang dikatakan kafir kafir kafir kafir tapi ahli sunnah wal jamaah kita adalah ahli sunnah wal jamaah asyariah. Dan kaum mayoritas, mayoritas dari segi umat, mayoritas dari segi ulama. Coba, kalau kita ingin tahu ulama ahli sunnah wal jamaah asyariah. mulai dari Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Romli, ulama-ulama besar, Imam Suyuti, para muhadis-muhadis semuanya itu adalah mana hadis kita. Ahli sunnah wal jamaah asyhariyati. Jadi sederhana ibu, kita tidak perlu mencari siapa penjahatnya di dalam hal ini akan tapi yuk kita mempertahankan apa yang selama ini kita yakini kita tidak perlu menunjuk itu ahli neraka itu kerjaan amat gitu Nabi Muhammad tidak menunjuk siapa ahli neraka cuma Nabi memberikan rambu-rambu yang selamat adalah man alaihi ana wa ashabi orang yang bersamaku dan bersama sahabatku dan alhamdulillah manhaj kita adalah manhaj ini Manhaj mencintai ahli bait Rasulullah, manhaj mencintai sahabat Nabi SAW, manhaj ibu sudah benar. Kemudian ada kelompok yang lain, sudahlah. Kita tidak usah mengatakan mereka, biarin mereka. Kita ajak kepada kebaikan. Kita jangan sibuk mencari-cari. Sebab Nabi tidak seperti itu. Nabi mengajarkan apa yang sudah kau yakini pegangi. Apa yang sudah kau yakini pegangi, selesai. Nanti kalau kita sibuk mencari, orang oh, Nabi sendiri tidak menunjuk. Misalnya ada kaum Mu'tazilah Semoga diampuni masuk neraka dan semoga selamat setelah itu. Cuman kita kita di sunnah wal jamaah paling benar harus kita yakini. Tapi di saat kita mengatakan paling benar, kita jangan terlalu sibuk lalu mengatakan oh itu alin neraka, alin neraka. Sudahlah, ini ciri secara umum. Dan ini yang diinginkan. Makanya ada bikul khairat. Jadi hadis itu bukan untuk men menjustis, untuk menghukumi si masuk neraka, bukan. Salah. Hadis itu untuk menghimbau orang agar bersemangat untuk menjadi kelompok yang dikasih tanda oleh Rasulullah. Bukan kerjanya untuk mencari yang salah mana. ini. Bukan. Jadi hadis itu agar semua orang paham cirinya ini loh. Cinta ahli bed, cinta sahabat Nabi. Kita kenal sahabat Nabi kan? Kita kenal ahli bed Nabi. Kita kenal itu semua. itu. tinggal sekarang berlomba yuk. Ini akan tapi lihat, lihat adalah kalau di luar ada kelompok yang mengatakan saya kelompok yang paling benar menggunakan hati situ, ini pakai. Akan tapi kenyataan tidak membuktikan bahwa kita kelompok kecil. Oh, di kampung saya cuma ada tiga orang di masjid mau mengatakan orang lain kafir. Ya aneh ente, ini dari mana ente? Anehnya sendiri yang kitanya mau ikut-ikutan mereka. Padahal kita sudah astawadul a'lam. Kita kelompok besar ahli sunnah wal jamaatil asyari. Coba cara pengar cari pengarang kitab dari masa ke masa. Bukan pengarang kitab akhir zaman yang baru mati 6 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Bukan, itu jid jiddan, orang akhir zaman. Cari orang-orang yang kitabnya jadi kitab referensi. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang kitabnya dibaca oleh semua umat. Semua kelompok Imam Nawawi. Ibnu Hajar al sakolani Amirul Mu'minin fi Hadith Lihat, Ibnu Salah Lihat ya, ulama-ulama besar, Imam Ghazali, ulama besar akidahnya seperti apa mereka itu? Mereka adalah akidah kita. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi bukan kita mencari-cari orang tapi untuk mempertahankan kita yang telah bersirikan sebagai orang yang mencintai ahli bait Nabi Muhammad dan mencintai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalau kita kembalikan kepada manhaj manhaj kita adalah fikih empat madhab kalau dak Syafi'i Maliki Hanafi dan Hambali kalau berakidah adalah ahli sunnati wal jamaati al ashariyati harus ada tambahannya. Kalau ahli sunnah wal jamaah awas tertipu bu. Gak cukup orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ah, banyak sekarang ahli sunnah wal jamaah palsu. Dengan ahli bait kurang ajar. Ahli sunnah wal jamaah palsu. Dengan umat Nabi Muhammad dikit mengkafirkan. Itu ahli sunnah wal jamaah palsu. Biarpun dia punya punya televisi, punya radio segala macam itu palsu kalau tidak tidak kenal manhaj asy'ariyah. Baik, kemudian yang ditanyakan oleh penanya bahwasanya tasyabbuh. Tasyabbuh yang diharamkan adalah tasabuh yang bertentangan dong. Ada sesuatu yang serupa bukan tasyabbuh. Pohon kelapa yang ada di Pontianak bukan niru pohon kelapa yang di Jawa karena memang ada tumbuh di sana, tumbuh di belum tentu. Jadi kesamaan itu bukan berarti didamakan mengikuti. Keserupaan. Keserupaan bukan selalu di, dikatakan niru. Misalnya, di dalam sebuah agama ada yang namanya dalam agama Hindu apa namanya? Yoga apa? Semedi. Semedi lalu bersilah begini. Ibadah menurut mereka. Cuman di dalam Islam juga ada kalau ingin berzikir dengan hati yang tenang ngadep ke kiblat dengan sila terobok. Wah ini tasyabuh begitu. Nggak mungkin kita katakan sama karena di dalam Islam sendiri ah, ada. Jadi bukan semua yang sama lalu dikatakan niru tidak. Sama itu bisa saja karena kebetulan sama. Bukan berarti langsung dikatakan kita niru. Baik. Nabi Muhammad Nabi Isa lahir. Manusia dan dibesarkan oleh umat. Biarpun setelah itu berubah jadi Tuhan. Kesalahannya di saat merubah jadi Tuhan. Kemudian mereka membesarkan kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam yang dianggap sebagai Tuhan. Bagi kita adalah Nabi Isa adalah Nabi dan manusia mulia. Baik, kemudian setelah itu ada muncul sesuatu agama penutup Nabi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di saat kita melakukan sesuatu mengagungkan Nabi Muhammad bukan berarti kita niru karena kita mengagungkan Nabi Muhammad disuruh perintah bukan kita meniru orang Kristen Gak ada mengenai hubungan jadikan orang Kristen. Kita diperintahkan untuk mengagungkan Rasulullah dan dicontohkan oleh sahabat Nabi bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah SAW. Mereka mengagungkan Nabi bukan saja yang diagungkan syariat Nabi, sampai dahaknya Nabi diagungkan. Dahak Nabi diagungkan, rambut Nabi dijaga tidak boleh jatuh ke bumi. Kemudian Nabi sendiri waktu ditanya tentang puasa hari Senin, kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Hadza yaumulidtu fihi. Ini adalah hari aku dilahirkan. Nabi menyebut. Lalu umat Nabi Muhammad mengagungkan kelahiran Nabi. Dan memang kelahiran Nabi perlu diagungkan. Ini bukan karena niru, tidak ada hubungannya dengan orang Kristen waktu itu. Tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Yang tasabuh itu adalah ikut Natalan, ikut tahun baru Masehi, Ya kalau kita mengagungkan ta eh, tahun baru Hijriah, itu bukan karena kita tahun kita. Orang Nasrani jika ada yang meninggal menangis. Kemudian ada di antara kita yang meninggal kita menangis. Tidak bisa dikatakan tasya tersembuh. Kecuali ada ciri khasnya mereka. Lalu tidak diajarkan Nabi. Maka orang Cina dan sebagainya. Misalnya kalau mati adalah cabut pukul-pukul wajah dan sebagainya. Lalu kita niru mereka. boh, nah, yang haram. Dan Nabi melarang. Jadi kalau kita merayakan maulid Nabi tidak ada tasabuh dengan siapapun. Akan tapi begitulah diajarkan oleh Nabi sendiri untuk menyebut hari kelahirannya. Bahkan dzakirhum bi ayamillah. Allah yang merintahkan. Sebut hari-hari indah, hari-hari baik, hari-hari apa hari-hari kejadian-kejadian yang perlu diingatkan. Sebut dan kelahiran Nabi adalah sebuah kejadian yang luar biasa yang harus diketahui oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah pun juga memberitakan kul bi fadlillah wa bi fa bidzalika falyafrahu katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu agar mereka semua bergembira dengan rahmat Allah ya bergembira dengan rahmat Allah dan rahmat yang paling dahsyat adalah Nabi Muhammad bukan sekedar urusan suami kalau menikah lalu walimah itu kan suami istri hanya berdua punya anak keluarga bangun rumah keluarga sakit pribadi. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin perlu bergembira rahmat yang sunyi. Bahkan Allah sendiri menyebutkan rahmat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Aku utus engkau wahai Muhammad karena engkau adalah rahmat yang sesungguhnya. Rahmat sesungguhnya adalah Nabi. Lah kalau ingin Nabi masa ada ikut senang? Jadi senangnya ini jadi perayaan maksudnya mem bergembira atas lahirnya Nabi. Adapun cara mengungkapkan kegembiraan itulah yang harus dicermati. Mengungkapkan kegembiraan tidak boleh dengan yang melanggar Nabi. Konser dangdut nggak boleh, disco dansa bebas nggak boleh. Tapi dengan yang dicintai oleh Rasulullah sedekah. Jadi boleh saja bersama lahirnya Nabi ada ibu-ibu kaya di sini, insya Allah semua jamaah nanti dibagi duit satu juta satu juta. Boleh, boleh nggak? mengagungkan Nabi. Jadi intinya mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu yang di belakang tadi yang mau tanya. Jadi tanya enggak ibu? Ada yang bertanya ibu. Ah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, pertanyaan saya untuk kita eh, aplikasi kita dari Rasul selain menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dan ibadah lainnya apalagi yang harus dilakukan agar kita tambah cinta dan cinta kita sampai kepada Allah. Baik, Pertanyaan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mangga satu lagi. Dia dipilih. Sudah sini, satu sini, Bapak Ibu. Loh, ibu belum? Oh, ini pertanyaan dari depan ini. Baik baik ibu yang belakang kalau gitu sudah terlanjur angkat berdiri. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya saya dewasa, ada yang mengatakan bahwa sebaiknya dilakukan eh, hari lahir kita, terus hari Kamis, karena hari Kamis itu pintu surga dibuka untuk kebaikan internasional. Eh, karena Nabi Muhammad hari Senin itu adalah hari lahirnya. Tolong ya. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dulu karena seringkas jawabannya. Ibu puasa Senin dan Kamis sunnah yang dikukuhkan. Nabi sendiri yang menganjurkan. Nabi berpuasa hari Senin dan Kamis dan menganjurkan kepada umatnya untuk mengikuti. Setelah puasa ditanya. Tapi tetap umatnya disunahkan untuk puasa Senin dan Kamis. Itu yang dikukuhkan. Adapun seseorang berpuasa di hari kelahirannya adalah melakukan sholat sunnah mutlak, eh, sholat puasa, melakukan puasa mutlak, tapi tidak dikukuhkan ibu, boleh saja berpuasa di hari kelahirannya. Tapi pahalanya tidak bisa mengalahkan Senin Kamis. Jadi kebiasaan ibu dari kecil tetap dilaksanakan. Nah, jadi ilmu tidak boleh ngarang akal-akalannya. Itu menjadikan nanti muncul ahli bid'ah kan seperti itu. Jadi Senin Kemis sunnah yang dikukuhkan. Jadi sebaik-baik puasa adalah puasa yang seperti itu. Senin Kemis dilakukan Nabi dan dianjurkan untuk umat namanya sunnah yang dikukuhkan. Kemudian hari kelahiran kita, kita boleh puasa tapi mutlak. Kalau dikatakan kemis saja, ini kayaknya yang ngajari bisa akal-akalan saja itu. Jadi nggak boleh ini. Ada riwayat lain tentang puasa Senin dan Kamis ibu laksanakan. Kalau boleh tambah hari putih, tambah hari situ Sawal dan Sawal dan seterusnya, ibu lakukan Senin dan Kamis. Sudah sangat bagus itu luar biasa. Kalau bisa istri, koma. Di hari kelahirannya ibu kalau ngadain, ngadain puasa. Tapi puasanya sholat sunnah, puasa sunnah mutlak. Kalau kebetulan hari Kamis ya niat Senin Kamis. Ada Senin niat Senin. Tapi kalau nggak kebetulan ya sudah puasa saja. Kalau pas kebetulan hari Jumat ditambah hari Sabtu biar tidak masuk bab makruh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Itu saja Ibu. Ada pun pertanyaan berikutnya. Untuk menambahkan cita Nabi ada lima hal sebetulnya. Yang pertama Ibu, banyaklah membaca solawat kepada Rasulullah. Solawat yang sesungguhnya. Solawatnya orang yang hadir. Bukan solawat yang nunggu kapan selesainya jamiah solawatan. Bukan selawat sambil ngitung tasbih. Aduh, sudah jam begini kok masih dapat 2000. Targetnya 4444. Lihat jam selawat. yang khusus. Jadi selawatnya nggak pakai bilangan lagi sekarang. Selawatnya pakai jam. Kalau pakai bilangan untuk mempermudah nggak apa-apa, tapi jangan buru-buru, jangan hanya mengejar target bilangan. Tapi biasakan solawat yang khusus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad hadir. Kebayang Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebayang, terserah bayangannya macam-macam. Apakah bayang Nabi tawaf, kebayang Nabi uh, umrah, kebayang Nabi, kebayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebayang Nabi nanti menyambut kita di saat berada kita di Al-Padang Mahsyar. Kebayang jadi harus Nabi ada di hati kita. Jadi kan salah Muhammad Ya Allah Sudah jam 11 Imam sholawatnya lambat banget hari ini ya, ya, ya. Nah, Belum nanti ceramahnya nanti. Aduh jam berapa pulang nanti Salam Muhammad Terus suamiku pasti marah-marah ini, tuh Anakku gimana ini, Sandalku di mana muan macam-macam Apalagi sambil nonton sinetron kurang ajar kepada Rasulullah itu. Solawat ya, eh, solawat. Sekarang baru bertanya ibu, berapa kali ibu baca salat kepada Rasulullah dalam sehari? Ada yang mengatakan tidak bisa dihitung. Kenapa? Terlalu banyak. Ada lagi yang mengatakan tidak bisa dihitung. <laughs> Kenapa? Nggak pernah ingat solawat. Nasib. Dan Sayyidina Rabi'ah Adawiyah, pecinta Nabi, beliau membaca solawat sehari 50 ribu kali. Waktu ditanya kenapa engkau baca salawat sebanyak itu ya Rabi'ah, Jawabannya sederhana. Aku nanti di sorga ingin dibanggakan Nabi. Allah di surga nanti ternyata kenikmatan yang sangat nikmat bukan di saat kita sekedar masuk surga bersama Nabi tapi disuruh berdiri nih umatku yang ada di Bogor nih orang lain sudah pada males pakai kerudung ini masih menjaga kerudungnya berdiri wahai umatku dibanggakan di antara umat yang lainnya ini umatku yang anak-anaknya orang lain pada bejat ini masih berusaha untuk mendidik dengan benar. Oh, berdiri, berdiri, diberdirikan oleh Nabi dan bisa membaca salawat seperti Rabi'ah Adawah itu nama Rabi'ah Adawiyah itu karomah sudah nggak masuk di akal karomah apa waktu bagi beliau adalah berkah dan bacanya bukan ngebut, bacanya wajar, tapi waktu dipanjangkan oleh Allah. Dan begitu juga ada sebagian hamba yang diberi karomah oleh Allah baca salawat sehari. Hari ini kita menemukan orang sehari bisa sampai sepuluh ribu. Dan dia masih bisa ngajar dan seterusnya. Karena apa? Berkah waktunya. Kandang orang hari sehari tetap 24 jam. Baca sholat lima kali saja nggak bisa. Karena apa? Tidak diberkahi hidupnya. Allah. Sekarang ibu yang berkah atau enggak? Kan pengen tahu. Sholawat 100 saja putus-putus. Ya, ini jangan-jangan waktu tidak berkah bagi kita. Akan tapi kalau kita diberkahi waktu kita bisa tiba-tiba seribu kali, bisa dua ribu kali, bisa tiga ribu kali tanpa mengganggu aktivitas. Semoga waktu berkah untuk kita membaca sholat pada Rasulullah. Yang kedua, minta kepada Allah, ya Allah, Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Minta cinta. Jujur nih. Ibu sering minta duit kan pada Allah? Ya Allah semoga rezeki dua eh, Panjang umur. Anak soleh-soleha. Ah, insya Allah. Karena ibu merasa anak itu penting. Merasa rezeki itu penting. Sekarang jujur. Ibu pernah tidak minta, Ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Belum pernah. Belum pernah juga. Pantesan kita kurang cinta ke Rasulullah. Sampai para kekasih Allah itu tidak minta cinta saja. Sampai minta mencintai sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Allah habib ilaina ma ahabbahu habibuka Sayyidina Muhammad. Ya Allah cintakan kepadaku semua yang dicintai oleh kekasih Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad saja. Sekarang kita minta duit makan kencang, tapi minta cinta nggak pernah. Pantesan nggak tumbuh cinta. Sebab bersama kita meminta Allah akan beri. Bersama kita meminta, kita merasa butuh. Kalau orang merasa butuh, dia akan minta. Kalau nggak butuh, nggak bakal minta. Orang sehat kasih obat, mau nggak? Hah? Ibu sehat-sehat perutnya dirobek, mau? Nggak mau. Tapi kenapa ada orang suka minta dibayarin, bayar? Tolong robek perut saya, keluarkan anak. Dirobek perutnya. Karena bu, Betul. Kalau butuh tuh sampai bayar mestinya. Sekarang aku butuh kepada cinta Nabi nggak pernah minta ke Allah. Khawatir kita itu pembohong. Jadi sisihkan dalam doa anda, Ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Yang keberapa? Yang ketiga adalah baca sejarah Nabi. Nah, ibu baca sejarah Nabi apa? Komik, Doraemon, sinetron. Ya, Gimana bisa cinta Nabi? Sejarah Nabinya apa? Ya kalau lagi marhabanan saja seminggu sekali di masjid. Itu pun nggak paham karena ustaznya nggak mensyarai karena pakai bahasa Arab. Sejarah Nabi yang kita paham dengan akal. Baca. Baca dengan serius. Dipahami. Dan dinikmati karena sepanjang kita membaca sejarah Nabi, lihat seolah-olah kita berjalan dengan Nabi tanpa kita sadari. Mau tidak mau. Dan bacanya dengan hati bukan dengan mata dan akal saja. Seolah kita berjalan Allah Nabi Nabi di tempat ini, Nabi duduk di batu ini, Nabi berjalan, Nabi Nabi, Nabi dipukul, Nabi di, mungkin tanpa sadar seorang menitikkan air mata. Karena membaca dengan hati. Sudah membaca sejarah Nabi atau belum? Pertanyaannya yang salah. Terlalu buru-buru pertanyaannya. Punya buku sejarah Nabi atau tidak? Bukunya aja nggak punya gimana mau dibaca? Langganan koran. Musibah. Wajib baca. Anaknya punya HP semuanya, tapi tidak punya buku sejarah Nabi. Mau diantarkan kemana anak kita? Kami himbau untuk membaca sebuah buku sejarah Nabi yang ditulis oleh seorang alim yang baru mati syahid beberapa tahun yang lalu, yaitu Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ada fikih sirah yang pernah kami informasikan dulu waktu pengajian kita masih di sana. Di Tarurat dulu tuh. Beli buku sejarah Nabi karangnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti namanya fikih sirah. Itu dibaca enak, di situ ada disisipkan hukum-hukum fikih Syafi'i karena beliau adalah mazhab Syafi'i. Baca bukunya enak dibaca tentang perangan perjuangan Nabi. Beli wajib. Harganya seratusan ribu atau seratus lima puluh atau seratus dua puluh ribu. Beli buku sejarah Nabi untuk selamat dunia akhirat seratus dua puluh ribu saja kok nggak mau. Beli HP saja bisa. Mau kemana? HP saja anaknya megang satu-satu. Buku sejarah Nabi satu rumah kok punya satu. Ini pelit. Punya anak lima belikan lima. Dan denger ini. Hari ini denger betul ini. Kalau punya anak lima, belikan lima. Diberi nama sendiri-sendiri. Suruh membaca dan berlomba untuk bisa bercerita tentang Rasulullah. Lah kalau anak-anak lima, bukunya satu, semuanya mengatakan, teteh dulu aja deh. Abang dulu aja deh. Semuanya dorong, dorong Lihat. Sudah punya semuanya anak kita yang kelima itu, Bu. Terus maulid kita selama ini, maulid itu hanya sesaat bu di majelis maulid Nabi Akbar di Al-Bahjah yang datang puluhan ribu orang. Itu sesaat satu jam setengah. Maulid yang sesungguhnya di rumah. Ayo anak kita selalu kita tanya, yang kuliah di Bandung nak, sudah sampai di mana kau baca bukunya Dokter Putih sayangku? Wah ini kita sampai lagi perang Nabi. Coba 10 menit lah, pakai headset, lihat HP, lagi ada TM gratis, ceritain sayangku, mama mau denger. Ayo pernah gitu. Mana pendidikan kita untuk anak-anak kita? Nah, buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya tim nanti ibu kalau pengen tanya tim kalau tidak ada nanti didatangkan kalau pakai rombongan bisa harga murah nanti. Wajib kalau punya anak lima beri lima. Bungkus yang bagus, sampul yang bagus, dan jangan sampai buku itu dilipat. Kasih tanda. Saya tidak senang kalau kitab itu dilipat, itu merusak. Saya marah betul kalau pinjam buku ke saya dilipat. Lipat itu merusak kitab. Dan dimuliakan, dibesarkan, dan dianggap ini buku istimewa. Qurannya di mana? Eh, orang nggak bisa baca Quran bener saya dikenal Nabi dulu. Quran sudah banyak di rumah ya. Ini loh sejarah Nabi dibaca dan didikte anak kita terus yang sudah mulai SMP suruh baca setiap hari. Jadi kan bahan bacaan setiap hari. Kalau perlu ada di tasnya, dibawa kemana-mana sejarah Nabi, sejarah Nabi termasuk Allah. Ini juga jika tidak doa, tidak salawat, nggak jelas. Buku sejarah Nabi nggak baca. Terus rame maulid saja. Pantesan nggak berubah kan begitu ya. Kita harus membuat perubahan. Berapa? Berapa yang tadi? Baru tiga. Pak Empat yang keempat tadi. Yang empat sudah kita sampaikan, membiasakan dengan Nabi. Dengan sholawat sholawat, Membaca biasakan dengan Nabi, menjalankan sunnah Nabi, hadirkan Rasulullah. Itu itu yang keempat. Ya, yang kelima Pertanyaannya bapak-bapak nggak dapat. Yang kelima adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad. Khidmah itu adalah berbuat baik, menjadi orang yang berguna untuk umat Nabi Muhammad. Maka akan menjadikan Allah memberikan cinta ke Rasulullah. Jadi kalau kita menolong orang, niatkan. Karena ini adalah umat Nabi Muhammad. Saya nolong tetanggaku umat Nabi Muhammad. Saya memberikan pinjaman karena ini umat. Bukan saya memberikan pinjaman karena apa? Dia tetanggaku biar jaga rumahku. Jangan gitu. Ibu lagi manja dengan suami karena umat dia adalah ini adalah suamiku adalah pecinta Nabi Muhammad. Dikit-dikit kita hubungkan umat Nabi Muhammad. Maka termasuk membantu pesantren. Karena itu adalah orang berjuang untuk dekat kepada Nabi Muhammad. Jadi perjuangan kita kita sambungkan dengan Nabi Muhammad. Hikmah. Karena ada janji dari Rasulullah. Wallahu fi al abdi al abdu fi auni akhi. Kalau kita membantu umat Nabi Muhammad, Allah yang akan bantu kita. Karena kita bantu umat Nabi Muhammad agar cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah memberikan cinta kepada kita. Makanya ibu-ibu bantu semua umat Nabi Muhammad agar mencintai Nabi Muhammad. Nah itulah maksudnya. Nah kalau kita anak kita kita bimbing untuk cinta Nabi Muhammad tetangga kita, maka secara otomatis Allah akan memberikan cinta kepada hati hati kita. Yang suka ganggu orang lain susah cinta Nabi. Dan Nabi sangat cinta kepada umat. Ingat tadi Nabi sangat cinta kepada umat, bagaimana kita kurang ajar pada umat. Makanya yang suka bohong sama umat Nabi Muhammad, ngambil duit umat Nabi Muhammad, eh, jauh dari cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup dengan doa, mohon maaf Bapak-bapak, hari ini kita tidak adil. Ibu-ibu lebih dua insyaallah pertemuan yang akan datang. Jangan lupa Ibu, nanti sore pengajian dengan Umik di dua tempat ada Umi. Nah, Umi juga punya cerita tentang nah, Rasulullah. Siang jam 11, eh jam 11, jam 1 siang di Pagelaran. Namanya daerah dengan Umi. Jalan Beringin. Sore jam 4, Umi di Majelis Al-Muawanah Pancasan dengan Umi. Nanti malam bisa menghadiri pengajian kami di Batam, Bu ya. <laughs> Besok pagi jam 8.30 Umi di Ar-Rahman. Besok pagi jam 8.30 Umi di Ar-Rahman. Ibu minta cerita Rasulullah saja lah zaman Nabi SAW biar tambahan. Baik. Kemudian jangan lupa ibu, para bapak juga diajak anak-anak kita untuk bisa menghadiri majelis ini. Kasih tahu yang lainnya. Kemudian Sabtu malam Ahad setiap Sabtu keempat. Jadi ibu melihat tanggalan Sabtu pertama, kedua, ketiga, keempat. Malamnya nanti di Ar-Rahman. Dan ini pengajiannya singkat. Nggak ada yang lain-lainnya. cuma satu setengah jam. Tolong informasikan kepada orang yang katanya super sibuk. Bilang satu setengah jam. Dan setelah itu ada konsultasi yang mau konsultasi itu adanya di Masjid Ar-Rahman. Dengan jangan lupa setiap Senin pagi Ibu untuk bisa mengikuti pengajian di MNC TV tapi hanya pengajiannya saja nanti jangan jangan setelah itu ngomong wah bagusan setelah pengajiannya atau sebelum pengajiannya. Jadi jadikan pengajian itu nomor satu agar kita sambung kepada Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la taqdurna Wa afina wa la tumridna Wa akrimna wa la tuhinna Wa atirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syamadir Allahumma ya Allah Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah Kami mohon ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah jangan sampai cinta kami hanya di lidah kami ya Allah seperti kau mudahkan lidah kami mengucapkan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad Mudahkan hati kami ya Allah untuk mencintai kekasihmu Nabi Muhammad Sehingga cinta kami bukan sekedar di lidah Ya Allah yang menguasai hati kami yang memiliki hati kami ya Allah Sehingga dengan cinta itu kami akan semakin takut jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad Sehingga dengan cinta itu kami takut melanggar kekasihmu Nabi Muhammad Sehingga dengan cinta itu kami mudah mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad Di dalam diri kami, rumah kami Ya Allah kami ingin menghidupkan Nabi Muhammad di rumah kami Kehidupan Nabi Muhammad di rumah kami Cara makan kekasihmu Nabi Muhammad Cara bergaul Cara bergurau Cara duduk cara makan kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah ingatkan dan ingatkan kami terus setiap saat kepada kekasihmu Nabi Muhammad jangan sampai kami lupa sedetik pun ya Allah di saat kami berjualan ingatkan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad agar kami tidak bohong dalam berjualan di saat kami berjalan ya Allah ingatkan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami tidak melihat yang haram ya Allah kapanpun dan dimanapun kami berada. Ingatkan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, agar kami mudah untuk meniru kekasihmu Nabi Muhammad. Dan menjauhi semua yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, senantiasakan kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah. Di dunia, Ya Allah. Dengan hati kami, Ya Allah. Dan kelak, Ya Allah. Kelak, Ya Allah. Saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami, kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Dan kami mohon jadikan kekasihmu Nabi Muhammad Nanti saat kami berada di alam barzah Akan kami lihat dan akan menemani kami Sehingga kami tidak akan rasa takut di alam penantian itu Ya Allah dan kami mohon kelak saat kau bangkitkan kami Kami ingin kau giring bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad Yang akan dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ke telaga kautar Kemudian kami diberi minum dari telaga kautar Hingga kami tidak akan haus selama-lamanya Ya Allah Ya Allah Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad Yang akan menemani kami saat kau timbang amal kami Saat kau lakukan perhitungan kepada kami ya Allah Sehingga kami tidak akan gentar dengan itu semua Karena kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah jadikan kekasihmu Nabi Muhammad Yang akan menemani kami saat kami menyeberang siratul mustaqim Siratul mustaqim hingga kami lolos hingga masuk surgamu Ya Allah dan jadikan kami setiap saat kelak di surga melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan saat ini kami di dunia, anak-anak kami biasakan mereka dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk ziarah Mekah dan Madinah, Ya Allah. Ya Allah, ziarah Mekah, Ya Allah. Ke Madinah, tempat kekasihmu Nabi Muhammad pernah bertawaf di situ. Tempat kekasihmu Nabi Muhammad pernah berjalan di situ. Ya Allah, kami ingin melihat gunung-gunung yang dulu pernah menatap waras kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami ingin sujud di tempat kekasihmu Nabi Muhammad pernah sujud di situ. Kami ingin ya Allah mempunyai kenangan-kenangan indah di dunia bersama kekasihmu Nabi Muhammad sebagai bekal untuk mendekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad kelak di surga dan jadikan perjalanan umroh kami yang umroh adalah perjalanan semuanya dengan kekasihmu Nabi Muhammad Madinah disitulah tempat jasad kekasihmu Nabi Muhammad berada disitulah tempat perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah mudahkan kami sampai Madinah agar kami bisa mengucapkan dengar dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad Assalamualaikum ayuhan Nabi ورحمة الله وبركاته Assalamu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Allah. Kami ingin mengucapkan salam dari dekat ya Allah. Kami mengerti dan kami sadar. Salam dari jauh pun kekasihmu Nabi Muhammad mendengar dan menjawab. Akan tapi kami ingin mengucapkan salam dari dekat ya Allah. Di tempat kekasihmu Nabi Muhammad. Di masjid kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah. Mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sembit rizki lapangkan rizki mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan Wujudkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Ya Allah Berkat kekasihmu Nabi Muhammad Dengan anak yang soleh-soleha Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia Di dunia dan di akhirat Yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad Berkat kekasihmu Nabi Muhammad Dan kami mohon Ya Allah Mudahkan kami menjauhi segala kemaksiatan Ya Allah Berkat kekasihmu Nabi Muhammad Dan ampuni dosa kami Ya Allah Dosa kami yang sangat banyak Yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu semua dosa kami ya Allah semua dosa kami ampuni ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon semua yang mendengar suara ini ya Allah. Baik yang senang dengan acara ini atau yang tidak senang dengan acara ini. Kami mohon jadikan mereka semua pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ampuni mereka semua ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah.